Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, يوم يقوم الناس لرب العالمين yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? كتاب مرقوم yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, Dan tahukah engkau apakah iliyin itu? Yaitu, kitab yang berisi catatan amal. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Innal lafi na'imin al-ara'ik yanzurun. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. تعرف في وجوههم نضرة النعيم Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, "Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat." وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. على الأرائك ينظرون Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?